Dalam pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan hadis yang ke-184 dari kitab Umdatul Ahkam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah seputar pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam "Laisa minal birri as fis safar." Bukanlah dari kebaikan as-siyamu fis safar, siam berpuasa fis safar saat dalam bepergian, saat dalam safar. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah mendapatkan penjelasan tentang keberadaan hadis yang ke-184 ini yang seakan memberikan satu ifadah memberikan satu penjelasan bahwasannya siam dalam keadaan safar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sementara hadis-hadis yang sebelumnya telah menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan terhadap sahabat Hamzah al Aslami, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam salah satu perjalanannya melakukan pernah melakukan saum dan juga sahabat Abu Darda eh, dan juga sahabat Abdullah bin Rawaha sementara sahabat-sahabat yang lainnya tidak melakukan saum sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu anhu oleh karena itu sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan bahwa para ulama di dalam menyikapi hadis yang sedang kita pelajari ini beserta hadis-hadis yang sebelumnya mereka berbeda pendapat tentang hukum saum, hukum berpuasa ketika seorang melakukan safar. Disebutkan dalam pertemuan yang lalu ada dua pendapat Pendapat yang pertama bahwasanya siamnya seseorang, puasanya seseorang ketika dalam keadaan safar tidak sah. Sedangkan pendapat yang kedua yang merupakan pendapat mayoritas dari para ulama bahwasanya di dalam syariat ini diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan safar untuk melakukan saum, melakukan puasa dan diperbolehkan pula untuk tidak berpuasa. Inilah dua pendapat yang telah kita ketahui dari pertemuan yang lalu. Lalu bagaimanakah dasar-dasar atau alasan-alasan dari dua pendapat tersebut? Al Syekh Al-Bassam hafizahullah taala di dalam kitabnya Taisirul Alam menyebutkan beberapa dalil, beberapa alasan yang dijadikan sebagai hujah oleh masing-masing yang menyatakan baik pendapat yang pertama ataupun yang kedua. Adapun dalil atau alasan bagi kelompok yang pertama yang menyatakan bahwasannya tidak sah siam bagi seorang musafir mereka berdalil yang pertama dengan ayat Al-Qur'an dan yang kedua dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Dalil dari ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra faman syahida minkum syahra maka siapa saja yang mendapati di antara kalian asyahra bulan suci Ramadan falyasumhu maka wajib baginya untuk melakukan siam di bulan Ramadan tersebut. Wa man kana maridan dan barang siapa sakit au ala safarin atau dalam keadaan safar iddatun min ayyamin ukhar maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok yang pertama dari sisi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan saum kecuali bagi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan bukan sebagai seorang musafir. Akan tetapi sebagai seorang yang mukim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan bagi orang yang sakit ataupun orang yang dalam keadaan safar Bahkan Allah perintahkan bagi orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan safar untuk menggantinya di hari lain. Oleh karena itu menurut mereka bahwasanya seorang yang musafir maka baginya untuk tidak berpuasa karena Allah memerintahkannya untuk mengganti di hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Ini alasan pertama dari kelompok pertama. Alasan yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan safar dalam misi penaklukan kota Makkah di bulan suci Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan saum hingga sampai di suatu tempat yang bernama Qura'ul Ghamim. Para sahabat pun melakukan saum sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam melakukan saum. Thumma da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan kepada beliau satu mangkok air farafa'ahu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tinggi-tinggi mangkok yang berisi air tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Ketika disampaikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masih ada di antara para sahabat yang melakukan som ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ulaikal usah ulaikal usah. Mereka itu adalah para pembangkang, mereka itu adalah para pembangkang. Fanasakha qawluhu ulaikal usah lisiyamihi. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang masih melakukan saum ketika itu, ulaikal usah, mereka itu adalah para pembangkang. Ini menghapus keberadaan saum yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar-safarnya. Ini dalil yang kedua. Sedangkan dalil yang ketiga adalah apa yang telah kita pelajari dari hadis Jabir bin Abdullah, yaitu pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa min al birri asyamu fis safar." Bukanlah dari kebaikan siam puasa saat dalam keadaan safar. Ini di antara dalil yang dijadikan oleh kelompok pertama untuk menyatakan suatu pendapat bahwasanya siamnya seorang yang musafir tidaklah sah. Bagaimanakah dalil yang dimiliki oleh jumhur ulama? Jumhur ulama mempunyai dalil-dalil sekaligus mempunyai jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh kelompok yang pertama. Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama adalah yang pertama hadis Hamzah Al-Aslami yang kita telah pelajari Nabi saw. Alaihi Wasallam menyatakan fasum wa insyita faaftir. Jika engkau mau, silahkan engkau berpuasa dan jika engkau mau pula, maka silahkan tidak berpuasa. Dalil yang kedua hadis Anas yang juga kita telah mempelajarinya. di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau dan juga para sahabat ketika itu melakukan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebahagian dari mereka berpuasa dan sebahagian yang lain tidak berpuasa namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa Sebaliknya yang tidak berpuasa juga tidak mencela mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Abu Darda yang juga telah kita pelajari tentang perjalanan safar yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam kondisi terik matahari yang luar biasa. Ketika itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mampu untuk berpuasa melainkan sahabat Abdullah bin Rawahah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini diantara dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok yang kedua bahwasanya bagi seorang musafir ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah untuk berpuasa dan pilihan kedua untuk tidak berpuasa. Masing-masing boleh untuk dipilih bagi seorang musafir. Dan hadis-hadis ini semua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa jawaban jumhur ulama terhadap dalil-dalil Kelompok yang pertama, jawaban mereka adalah terkait dengan ayat 185 dari surat Al-Baqarah yang telah kita ketahui tadi. Jumhur ulama menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun pada beliau ayat tersebut, maka dalam prakteknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safarnya pernah melakukan saum. Di dalam safarnya pernah melakukan saum. Sementara ayat tersebut telah turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Manakah yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan som dalam safarnya? Maka dasarnya kita pun telah tahu. Di antaranya adalah hadis Abu Darda yang telah kita pelajari tersebut. Kemudian yang berikutnya, ayat yang dijadikan sebagai dalil ini oleh kelompok yang pertama Sesungguhnya ada kata yang tidak tercantum di dalam ayat namun maknanya sangat terkait dengannya. Para ulama atau kebanyakan ulama ketika menjelaskan wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar dan bagi orang yang sakit atau yang safar. Kemudian setelah itu ada kalimat yang mahduf. ada kata yang mahduf takdirnya fa'afqara. Kemudian dia tidak berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti di hari di hari lain. Adapun orang yang sakit kebetulan flu misalnya, dia masih mampu bertahan, untuk saum, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Demikian pula seorang yang safar, kemudian dalam keadaan saum, maka tidak berkewajiban untuk mengganti di hari lain. Siapakah yang berkewajiban untuk mengganti di hari lain? Yang berkewajiban untuk mengganti di hari lain adalah orang yang sakit yang ketika itu tidak melakukan saum atau orang yang musafir yang ketiga itu tidak melakukan saum. Maka mereka-mereka inilah yang diwajibkan oleh Allah untuk mengganti saum yang ditinggalkannya tersebut di hari lain. Eh, ini jawaban jumhur ulama terhadap dalil yang pertama terkait dengan ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Kemudian jawaban yang kedua terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaikal usah, ulaikal usah, mereka mereka itu yang masih melakukan saum adalah pembangkang, mereka adalah pembangkang. Dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan kepada orang-orang tertentu. Bukan dikarenakan saumnya akan tetapi dikarenakan tidak mengikuti petunjuk dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejadiannya ketika itu ada beberapa orang yang memaksakan diri untuk melakukan saum dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu melakukan saum dalam perjalanan tersebut hampir-hampir mereka binasa. Melihat hal ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk berbuka. Namun sebagian mereka masih berupaya untuk melakukan saum, berusaha untuk menguat-nguatkan diri. Padahal kondisinya sudah lemah dan tidak mampu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan contoh. Barangkali mereka-mereka yang tidak mau ber, berbuka itu dikarenakan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih saum, sehingga masih bertahan, berupaya untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun minta didatangkan air, lalu air tersebut diangkat tinggi-tinggi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diminum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat bimbingan terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala penjelasan semata masih belum bisa difahami, beliau contohkan dengan uh, beliau contohkan secara langsung dalam uh, praktik nyata. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan untuk berbuka, dan telah memberikan contoh secara langsung untuk minum dalam rangka membatalkan som tersebut masih ada orang-orang yang menuruti kehendaknya saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ulaikal usah ulaikal usah oleh karena itu menurut jumhur ulama perkataan ulaikal usah bukan dikarenakan saum dalam keadaan safar akan tetapi dikarenakan penentangan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban berikutnya, jawaban terhadap hadis "Laisa minal birri as-siyamu fis safar" adalah eh, yang dimaksud dengan hadis ini bahwasannya laisa minal birri bukanlah termasuk kebaikan, yakni kebaikan yang disarankan untuk berlomba-lomba padanya. As-saumu as-siyamu fis safar siam atau berpuasa ketika dalam keadaan safar. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan pilihan. Memberikan pilihan bisa berpuasa dan bisa tidak berpuasa. Oleh karena itu, siam atau berpuasa dalam keadaan safar bukanlah suatu kebaikan yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bagi masing-masing yang menjalaninya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al syaikh Al-Bassam hafizahullah taala memberikan satu kesimpulan yang tentu beliau menterjih menguatkan pendapat jumhur ulama dalam permasalahan ini maka beliau hafizahullah taala memberikan tambahan keterangan faqad yakunul fitru afdala minhu in kana hunaka masyaqqah aw kana al-fitru yusa'idu 'ala al-jihad Wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yak kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Di dalam menambahkan atau mendudukkan hadis Jabir laisa minal birri asyamu fis safar beliau menyatakan bisa jadi ketika seorang berbuka dalam safarnya itu lebih afdal. Kapan? idza kana hunaka ketika dia merasakan kepayahan atau uh, lemah kelemahan di dalam safarnya tersebut dengan dia melakukan saum oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati beberapa sahabatnya yang tidak mampu untuk saum saat safar Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan memerintahkannya untuk berbuka. Demikian pula terkadang berbuka puasa itu lebih baik manakala membantu seorang di dalam jihadnya. Seorang yang berjihad yang berangkat dari daerahnya ke daerah lain tentunya secara hukum sebagai hukum musafir maka ketika jihadnya kebetulan terjadi di bulan Ramadhan, pertempurannya terjadi di bulan Ramadhan, manakala berbuka, tidak saum, lebih kuat di dalam menghadapi musuh, maka dalam kondisi yang seperti ini lebih afdal baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk rukhsah-rukhsahnya berbagai keringanannya dijalankan sebagaimana Allah membenci untuk dilakukan eh, pelanggaran-pelanggaran uh, terhadapnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya bahwa pendapat yang dibawakan oleh jumhur ulama sejauh apa yang kami pandang adalah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini. Sehingga bagi seorang musafir silahkan dia melihat kemampuan dirinya apabila dia mampu untuk melakukan saum maka baginya untuk saum dalam safarnya tersebut terlebih jika ia merasa kesulitan untuk menggantinya di hari lain kemudian manakala ia melihat bahwa dalam safar tersebut dia sulit atau tidak mampu untuk melakukan saum maka baginya untuk e, berbuka puasa dalam safarnya untuk tidak melakukan saum dan menggantinya di hari lain. Inilah wallahu alam pendapat yang kami pandang kuat dan sesuai dengan kondisi e, umat manusia. Wallahu alam bisawab ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.